Siapa yang baca itu satu huruf saja dari kitab Allah, dia akan dapatkan 10 kebaikan. Dan berita baiknya, adapun orang yang terbata-bata saat dia mulai belajar membaca, kata Nabi, orang ini minimal dapat dua kali pahala orang yang lancar. Ustaz, kalau begitu saya nggak lancar aja bacanya ya, nah, itu keliru. Jadi ibu dan bapak sekalian, kalau Nabi sudah menawarkan antum nggak lancar saja, pahala dilipat gandakan. Kalau dengan semua motivasi itu belum tersentuh juga baca Quran, dengan cara apa lagi masih dimotivasi? Pahala sudah digandakan, kebaikan diliputkan, belum tersentuh juga. Berapa lama lagi waktu yang dibutuhkan untuk memotivasi kita mau baca Quran? Kalau dalam sehari tidak mampu baca Quran, caranya begini. Malam-malam bangun, setengah dua, bawa mushaf kita, masuk ke ruangan tengah, buka mushafnya, lalu katakan pada diri kita, Ya Allah, dosa apa ah, saya nggak bisa baca Quran? Karena tidak mungkin ada muslim tidak mau baca Quran kecuali ada sekat dalam jiwanya. Sehari mesti baca kita, sehari itu. Quran mesti baca, walaupun cuma satu ayat.